Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber sumber Al-Manhaj As-Salafi. Yaitu Al-Manhaj As-Salafi dilandasi sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun والsahabatul marḍiyun pada pembahasan kitab kita kitab atau risalah hakikatul manhaj salafi wa hajatul ummati almasatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilati syekh ad-doktor Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala Nah. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala adalah al-wifaq wal iktilaf keserasian dan juga persatuan yang namanya al manhaj salafi Naam, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadith-hadith Rasul salawatu rabbi wasalamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf. Kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari Al-Imam Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani Al-Hafidh rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Apakah mereka tidak Buri Al-Quran? Tidak merenungi dan mempelajarinya. Duhai kiranya andaikan Al-Quran itu bukan datang dari Allah. Bukan merupakan kalamullah. Bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah taala mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih berkelompok-kelompok dan bersikte-sikte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu, bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada eh, pada derajat at-takfir. Nah, pada derajat at-takfir sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu, barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa ala tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah tabaraka wa taala tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an, seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat, seakan-akan kokoh, namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika biannahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal dengan meninggalkan agama mereka sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah tabaraka wa taala barakallahu fikum adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuan yang adalah orang-orang yang yakin, orang-orang yang ber, eh, berakal. Kemudian kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah melanjutkan awama sami'ta annal mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadzal laqabi yukaffirul baghdadiyuna minhumul basriyin Tidakkah engkau coba mendengar wahai seorang muslim bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakop al-mu'tazilah namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun Orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal Basriyuna minhumul Baghdadiyin dan demikian pula sebaliknya. Orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlu Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah akh-salafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Taklim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka akhun salafi, al-ikhwah as salafiyin Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah As-Salafiyun yang ada di Jakarta yang ada di Surabaya, yang ada di manapun. Mereka akan menyatakan, ah, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka akan menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Haula qaumun la yaqilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh kata Allah. Kulubum syadda. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abedan, mereka menjadi soru kaumul la ya'kilun soru kaumul la ya'lam la ya'kilun menjadi kaum yang tidak berakal. Kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, sami'ta hadha?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini bahwasannya al-furqah Simati ahli bid'ah wal furqah uh, at-tafarruq ciri-cirinya ahlul bidah dan uh, ahlul bidah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wa tafarruq. Diingatkan oleh beliau. Di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan. Saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah wa yukafiru ashaba Abi Ali Al-Jubba'i ibnahu Abah Hashim wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula sama-sama punggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan eh, mengkafirkan apa? anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali al-Jubba'i, mengkafirkan abahu, Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain, pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'duhum ba'dan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain, membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip yaitu prinsip i'tizal, prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa ba'dhum eh, min apabila engkau melihat ya melihat akwal mereka melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarrikin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. ويتبرأ بعضهم بعض نعم يتبرأ بعضهم من بعض Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata al-Imam Abu Inam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu taala belum melanjutkan wa kadzalikal khawarij war rawafidu fima bainahum wasair mubtadi'ati thabatihim demikian pula kaum khawarij kaum Syiah Ar-Rafidah. Mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sairul mubtadi'ah. Kondisi ahlul bid'ah yang lainnya. 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya. Para penentang sunnah yang lainnya. Bimatha batihim, Posisinya atau kondisinya mirip seperti al-mu'tazilah. Saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya. Tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok, uh, kepada satu sama lain. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, "Wahal 'alal batili dalilun adharu min hadha?" Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi, tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain, saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah Ayuhal ikhwan. Dan inilah ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Inilah yang ditahdir, inilah yang diingat, diingatkan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka, agar kita tidak apa tidak bima sabatihim tidak semisal dengan mereka tidak se seperti mereka keadaannya saling nam saling memusuhi satu sama lain Yallah ya ayuhas salafiyun marilah ayuhas salafiyun ta'akhau bainana marilah saling berukhuwah saling bersaudara Sekali lagi, Barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah kemari. Ta'alau ala kalimatin sawain. Berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama. Ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya alul bid'ah dan ahlul batil. Untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama. Di atas prinsip yang sama. Di atas iktikot yang sama. Di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian, kembalilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para wurathul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris, nabi ros, uh, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian, barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah, agar kita tidak apa? Tidak bimatsabatihim, tidak semisal dengan keadaan mereka, keadaannya kaum Mu'tazilah, keadaannya kaum Khawarij, keadaannya kaum Al-Qadariyah, keadaannya kaum rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu alaman hajil haq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. Di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan mengi dan justru malah menghidupkan sunnahnya alul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala Innal ladhina farraku dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum sesungguhnya orang-orang kelompok atau kaum Yahudi Kaum Nasrani yang farroku dinahum memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka wakanu syiaan. Dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad ter, nah dan termasuk pula perintah ini lasta penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau lasta hum. kalian bukan bagian dari mereka bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan sunnah Islam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam agama ambia, agama al-mursalin. Yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in. Engkau wahai Muhammad, bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka nah, tidak mau berada di atas prinsip yang satu. Di atas agama yang satu. Sudah dipe, disatukan oleh Allah Azza wa Jal di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk ber, berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah. Al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli hadis. Nah, dan didapati ini atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Nah, mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu uh, di antara mereka satu sama lain. Tazawur, tahadau, ya saling menyampaikan salam di antara uh, di antara mereka bukan disalami terus kemudian cuek tidak mau menjawab nah Padahal saudara biat di atas as-salafiyah engkau tidak mampu membuktikan bahwasanya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ta'ala bertanya kepada asatidah jumhur, Al-anana as'alukum. Naam. Al-akhluk Al-akhluk man hadha? Yaitu Ustaduna Luqman hafizahullah ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi atau mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidah jumhur yang mampu menjawab bahwa dia bagian dari ahlul bid'ah. Tidak ada satupun di antara asatidah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Lukman terjatuh dalam apa? Prinsip ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan uh, eh, menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah. Barakallahu fiikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan Rasa cinta yang bisa memperkuat uhuwah itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan uhuwah itu ditahdir oleh syariat. Wahai salafi, as yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? as yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as tiang-tiang pen, uh, eh, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah yaitu al-i'tilaf wal wifaq wal ijtima' wa jam'il kalimah sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu taala menyampaikan wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadud dina minal kitabi was sunnah. Nah, dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifak, kesepakatan atau persatuan jam'ul kalimahnya ahlul hadis para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka ahlul hadis ahlus sunnah orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam yang tadi kata Allah Jalla wa ala lasta minhum fi syai'in engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun sebab persatuannya mereka sebab sejalannya mereka seprinsipnya mereka seia sekatanya mereka dalam i'tikad annahum dina minal kitabi was sunnah bahwasannya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Watariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal iktilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah fa'aurathahumul ittifaq wal iktilaf sehingga cara tadi itu metode tadi metode apa akhadul din minal kitabi was sunnah mengikuti atau mengambil agama menimba ilmu agama mengamalkan ilmu agama dari Al-Qur'an dan sunnah tindakan-tindakan tersebut Barakallahu fikum itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, walitilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum akhadud dina minal, ma minal ma'kulat wal ara sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al ma'kulat dari akal-akal mereka pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka wal ara nah dan ro'yu ro'yu mereka jadi yang dijadikan apa pegang adalah ro'yu bukan Al-Quran dan sunnah pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perca e, perpecahan. Dan demikian pula asatidah jumhur dan para pengikutnya kalau terus mereka berada di atas prinsip ini cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti bukan dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah perpecahan yang mereka lakukan sekarang pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arathahumul iftirak wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, rokyu-rokyunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya kata al-Imam Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullahu taala fa'awrathahumul iftiraq wal ikhtilaf pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq perselisihan ya dan perpecahan di antara mereka ikhtilaf percekcokan perselisihan perbedaan ideologi di antara mereka wal iftiraq dan memunculkan perpecahan di antara mereka itu pasti Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan wal bid'atu makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil, bil jamaah. Yang namanya kebid'ahan itu Naam, karena bid'ah sumbernya adalah ro'yu. Bukan dalil, bukan wahyu. Sumbernya adalah royu Al-bid'ah sumbernya adalah royu Para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal. Yang diikuti adalah royunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi yang namanya bid'ah itu pasti mengir, e, diiringi oleh perpecahan itu pasti. Kenapa? Karena rokyu satu sama lain di antara mereka nggak bisa dijadikan patokan. Rokyu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya rokyu, satu punya rokyu yang lebih bagus. Nah, tokoh pertama memiliki sebuah rokyu, tokoh kedua ternyata memiliki rokyu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai roh yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara di antara mereka semuanya ketiganya punya pengikut yang membela royu royu pemimpin mereka masing-masing terjadilah perpecahan. Terjadilah perpecahan dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Sebagaimana pula as-sunnah natun bil jamaah selalu beriringan, berjalan, berdampingan dan selalu menumbuhkan yang namanya al jamaah persatuan. Wahai kaum muslimin ayuhas salafiyun para pengikut asatidah jumhur barakallahu fikum kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalaupun tidak akan menghindar dari kami, menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah, enggak. Mauqifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai salah anu ya, salah apa memahami terus nanti kemudian kita memfonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi maukif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Maukif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya. Karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun rokyu mereka atau tidak membangun nah maukif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf Nah, kita sudah mengajak bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya. Ustadzuna Lukman, Ustadzuna Ruwaifi. Ya. Dan para asatidah yang bersama beliau-beliaunya. Ustadzuna Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian. Dan para asatidah yang bersama beliau-beliaunya. Mengajak untuk bersatu. Ustadz Abdul Harith. Ustadz Abu Jundi. ya Ustadz uh, Harisman. Abu Uthman. Ya, Ustadz Abu Abdurrahman Sufyan saudara beliau mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustadz Abu Muhammad Musa nah, berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh, mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin abdul rahim Al-Bukhari. Hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah. Nah, justru mereka apa? Abau. Berpaling dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha? Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? as yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlu sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al furqah. Kita tidak memfonis asatidah jumhur dan tidak memfonis para pengikutnya sebagai ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak, tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah karena mereka apa? Terus menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bidah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah. Di atas namakan bagian dari dakwah. Di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini, ayuhal asatidah jumhur wa atba'uhum wa asatidah jumhur siapa ya ulama yang menyepakati hal ini ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini kita khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan kenapa karena selalu apa selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Famata tarakan nasu ba'dama amarahumullahu bih waqa'at bainahumul adawat wal baghdha kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian bukan keseluruhan ya kata beliau ba'dama amarahumullah sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka Allah memerintahkan untuk apa untuk bersatu ya al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah rasulnya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah waqa'at baina umul adawat wal maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya al adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku. Ketika kaum itu memilih berpecah belah ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu kata beliau rahimahullah fasadu wa halaku maka mereka menjadi orang yang rusak menjadi manusia yang binasa menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jamaah itu adalah rahmat wal furqah adzab dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan azab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullah taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Khwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali Hafizahullah taala bagaimana beliau nam menekankan menguatkan prinsip as-salafiyah yaitu prinsip al-ijtima' wal islah wal ta'akhi Naam kepada siapa? Kepada para pengikut al mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad Ibnu Hadi. Sebenarnya ini ini ingin kita bacakan namun di tempat kami sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-alam dari al-alamah Rabi' Ibnu Hadi rahimahullah ta'ala ta'ala ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam pada pertemuan berikutnya <clears throat> mudah-mudahan ikhwan fiddin azan ya Allahu ayyakum jami'an Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah dan nah, menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidah jumhur untuk untuk untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya Taib naktafi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh